dan sunnah Dan sungguh Betapa banyak Saudara-saudara kita kaum muslimin Pada bulan-bulan Ramadan di tahun sebelumnya Masih bersama kita Tetapi Di bulan Ramadan tahun ini Tidak sedikit yang telah pergi mendahului kita maka termasuk nikmat Allah yang sangat besar apabila Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kita perjumpaan dengan bulan Ramadan tetapi perjumpaan saja tidak akan berarti apa-apa apabila kita tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan amin atas doa malaikat Jibril. Apa doanya jemaah sekalian? Malaikat Jibril berkata, ragima anfum ri'in adraka alaihi ramadan hatta yansalikha walam yughfar lahu celakalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan jadi Perjumpaan seseorang dengan bulan Ramadan Malah bisa jadi Mendatangkan malapetaka baginya Sampai-sampai didoakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam Agar dia celaka Dan bahkan diaminkan Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa jemaah sekalian Bulan Ramadan hanya mendatangkan petaka baginya karena dia tidak memanfaatkan dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang dianjurkan baginya di bulan Ramadan sehingga dia tidak berhasil mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala padahal bulan Ramadan adalah musim-musim hujan rahmat keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus mempersiapkan diri agar kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan. Dan persiapan yang paling penting di antaranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Karena percuma kita beribadah Tidak ada manfaatnya kita beramal Tanpa didasari oleh ilmu Dalam surat Al-Isra Ayat ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan Wala taqfu ma laysa laka bih ilmun Inna sam'a wal basar wal fuada Kullun ulaika kana anhu mas'ulah Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man amila amalan" laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami maka amalan tersebut tertolak riwayat muslim dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha jadi percuma saja kita beramal apabila amalan kita tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam maka tinggalkanlah semua kebiasaan-kebiasaan semua tradisi-tradisi di bulan Ramadan yang tidak syar'i yang tidak berdasar pada dalil yang sahih dan jangan terlalu peduli dengan celaan manusia karena yang kita cari adalah keridoan Allah Subhanahu wa taala semata-mata.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 Jemaah sekalian Ayat yang mulia ini Surat Al-Baqarah Ayat 183 Dimulai dengan seruan keimanan dimulai dengan seruan keimanan menunjukkan kepada kita termasuk sifat penting orang-orang yang beriman adalah menjalankan ibadah puasa bahkan tidak khusus orang beriman di masa umat Islam tetapi juga pada umat-umat terdahulu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tujuan dari berpuasa adalah demi menggapai ketakwaan dan inilah Tujuan utama puasa demi untuk menggapai ketakwaan. Jadi puasa itu bukan sekedar ibadah tetapi juga di dalamnya ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran serta pendidikan bagi jiwa kita maupun anggota tubuh kita. Ramadan bagaikan sebuah madrasah di dalamnya kita ditempah, dididik agar kita keluar dari bulan Ramadan memiliki status sebagai orang-orang yang bertakwa. Di sini juga terkandung peringatan bahwa jangan sampai kita hanya bertakwa di bulan Ramadan. Justru itu hanyalah bagaikan sebuah latihan. Berhasil atau tidaknya latihan kita, maka kita akan lihat setelah bulan Ramadan apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak sungguh merugi seseorang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban puasa adapun dalam hadis juga sangat banyak diantaranya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah dan menegakkan salat, wa itaiz zakah dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti dan berhaji ke Baitullah, wa sawmi Ramadan dan melakukan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan kedudukan puasa Ramadan yang sangat tinggi karena termasuk rukun Islam yang lima. Rukun itu adalah tiang, tiang Islam, tiang yang sangat kuat. Maka apabila tiang ini tidak kuat pada diri seseorang atau malah tidak ada sama sekali, tidak lama lagi bangunan keislaman dan keimanannya akan runtuh. Oleh karena itu, para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat akan wajibnya puasa Ramadan dan termasuk salah satu rukun Islam yang diketahui secara pasti dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Atau menentang kewajiban puasa atau bahkan membenci kewajiban puasa, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Adapun orang yang tidak berpuasa tetapi dia tidak menentang, mengingkari atau membenci kewajiban puasa, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa yang sangat besar sekali. Baik. Jadi kewajiban puasa berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah serta ijma ulama. Pembahasan berikutnya tentang keutamaan puasa. Penulis Hafidzahullah Ta'ala Wara'ah menyebutkan beberapa dalil di antaranya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu jamaah sekalian hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Ramadan yang sangat besar dan juga menunjukkan kepada kita ampunan dari Allah tidak datang begitu saja tetapi harus ada usaha dari kita apa usahanya? diantaranya dengan berpuasa Ramadan namun bukan sembarang puasa tetapi puasa yang memenuhi tiga syarat utama yang pertama berdasarkan iman sebagaimana ditegaskan di dalam hadis ini puasa itu harus berdasarkan iman iman yang dimaksudkan di sini mencakup iman terhadap seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Demikian pula termasuk mengimani akan kewajiban puasa Ramadan itu sendiri. Ini adalah landasan pokok ibadah. Allah tidak akan menerima ibadah tanpa keimanan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih syarat utama daripada puasa, syarat yang pertama wajibnya puasa adalah Islam yaitu beriman kepada Allah. Sedangkan ibadah orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan apabila seseorang melakukan kekufuran atau kesyirikan kepada Allah seluruh amal ibadahnya yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 lain asyrakta layahbatanna amaluka kalau kamu melakukan syirik maka terhapuslah amalanmu jadi ini syarat yang pertama syarat yang kedua ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah inilah yang dimaksud dengan ikhlas mengharapkan balasan dari Allah balasan pahalanya balasan surganya rahmatnya ampunannya dan keridoannya jadi harus berlandaskan ikhlas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan siapa yang niat karena Allah maka dia akan mendapatkan pahala puasa yang melimpah tetapi orang yang berpuasa karena riak karena ingin dipuji oleh manusia maka dia malah mendapatkan dosa yang sangat besar yaitu termasuk syirik kecil bukan mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa yang terbesar setelah syirik besar Kemudian syarat yang ketiga adalah ittiba senantiasa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahurat barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami maka amalan tersebut tertolak siapa yang mengada-ada di dalam ibadah dia malah mendapatkan dosa bukan mendapatkan pahala oleh karena itu Inilah tiga syarat yang harus dipenuhi agar seseorang mendapatkan ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Walaupun sebagian ulama juga menjelaskan ampunan di sini hanyalah bagi dosa-dosa kecil. Hanyalah bagi dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena ada sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair salat yang lima waktu puasa ramadan atau sebelumnya salat jumat sampai jumat berikutnya dan puasa ramadan sampai ramadan tahun berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu itu dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi itu syaratnya maka hadis ini menunjukkan dosa-dosa yang diampuni karena ibadah-ibadah apakah solat, puasa dan lain sebagainya hanyalah dosa-dosa kecil bagaimana dengan dosa-dosa besar maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besar apabila seseorang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha yaitu dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan tidak diragukan lagi bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat yang nasuha, bertobat yang memenuhi syarat-syarat taubat. Bukan hanya taubat sebentar di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan kembali melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Iya. Walaupun taubat itu juga adalah kewajiban sepanjang hayat kita, tetapi tidak diragukan lagi di bulan Ramadan lebih ditekankan segala macam ibadah termasuk taubat dan perlu kita pahami jemaah sekalian amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala di bulan Ramadan tetapi juga harus kita ingat dosa-dosa pun dilipat gandakan dosa-dosa pun dilipat gandakan iya jadi kita harus lebih berhati-hati jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan dosa hadis yang berikutnya juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa maka puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya dalam riwayat yang lain disebutkan amalan yang lain selain daripada puasa al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin akan mendapatkan balasan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 dan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat dan juga bisa jadi dilipat gandakan sesuai kehendak Allah. Iya. Tapi disebutkan jumlahnya berapa. Namun ketika berbicara tentang puasa, Allah tidak menyebutkan jumlah tertentu berapa kali akan dilipat gandakan puasa. Allah hanya mengatakan wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Tidak disebutkan berapa balasannya. Sehingga kata para ulama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dengan jumlah yang sangat besar dan juga jamaah sekalian di antara hikmahnya karena puasa itu di dalamnya ada pahala kesabaran pahala kesabaran dan Allah telah berfirman tentang orang-orang yang sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa hisab tanpa terhitung lagi jumlahnya sangat banyak Bahkan di dalam puasa terdapat tiga macam kesabaran sekaligus. Sabar di dalam menghadapi hal yang menyulitkan. Kemudian sabar di dalam menjalankan perintah Allah, perintah Allah untuk berpuasa. Dan sabar di dalam menghadapi atau sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi sangat besar pahala orang yang berpuasa karena diantaranya orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala kesabaran. Baik. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiyamu junnah dan puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Inilah diantara manfaat dan keutamaan puasa. Puasa itu adalah perisai bagi seorang hamba Perisai dari apa maksudnya? Perisai dari dua hal. Yang pertama, perisai dari azab di neraka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, yastajinnu bihal abdu minan nar. Dengan puasa itu seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Iya. Ini makna perisai yang pertama, perisai dari api neraka. Yang kedua, makna perisai itu adalah membentengi seorang muslim dari berbagai macam perbuatan dosa. Oleh karena itu, inilah hakikat puasa. Puasa itu pada hakikatnya bukan menahan lapar dan dahaga. Tidak pula syahwat untuk berhubungan suami istri. Tetapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram Itulah hakikat puasa. Apabila makan dan minum atau berhubungan suami istri yang tadinya sebenarnya adalah hal yang halal, ketika berpuasa itu diharamkan. Maka apatah lagi kalau memang itu termasuk perbuatan yang haram. Ketika puasa lebih diharamkan lagi. Oleh karena itu, di dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Maka apabila hari di mana seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, jangan pula berteriak-teriak, jangan pula melakukan kejahilan. Kejahilan itu artinya satu perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya iya artinya apa itu mencakup perbuatan yang haram mencakup perbuatan yang makruh atau perbuatan yang sia-sia iya itu sepatutnya ditinggalkan dan fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat puasa. Puasa inilah yang kemudian akan mengantarkan seseorang menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau puasa cuma sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga saja, dari makan dan minum, maka puasa seperti ini tidak akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Apabila seseorang mencacinya, atau memeranginya maka hendaklah dia mengucapkannya mengucapkan kepadanya saya sedang berpuasa katakan dua kali saya sedang berpuasa ya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kali artinya apa tidak boleh dilayani harus sabar menghadapi orang yang mencaci kita atau mengajak kita berantem nggak boleh dilayani sabar iya yeah sabar di dalam menghadapinya. Dan jemaah sekalian, ini bukan berarti kalau nggak puasa berarti boleh dilayani. Bukan itu maksudnya. Justru sebaliknya, di dalam bulan puasa kita dilatih. Kalau ada orang yang mencaci kita, sabar, jangan dilayani. Kalau ada orang mengajak kita ribut, jangan dilayani. Iya. Maksudnya apa? agar kita setelah bulan Ramadan terbiasa dengan itu. Terbiasa dengan itu. ya, Hanya saja beda kondisinya kalau ada orang yang mau merampas harta kita atau apa namanya sudah melakukan tindakan fisik terhadap anggota keluarga kita ini kalau kondisinya seperti ini harus kita membela diri. Harus kita membela diri. Iya. Tapi kalau cuma sekedar mencaci maki atau mengajak berantem itu nggak nggak usah dilayani. Tapi kalau sudah mengambil harta atau mengganggu keluarga ini harus di apa namanya dibalas dengan cara membela diri. Iya. Yeah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan demikian. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in ja'ani rajulun yuridu akhdha Apabila datang seseorang kepadaku ingin mengambil hartaku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'tihi malak." Jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Kemudian sahabat itu berkata lagi, "Ara'aita in qatalani ya Rasulullah bagaimana pendapat pendapatmu kalau dia memerangi aku enggak diberi harta dia memerangi merampas maka Nabi SAW mengatakan qatilhu perangi juga dia sampai sahabat ini berkata ya Rasulullah bagaimana kalau dia apa namanya bagaimana kalau uh, dia membunuh aku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata anta syahid kamu mati syahid lalu sahabatnya bertanya lagi bagaimana kalau aku yang membunuhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya di neraka iya kemudian lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya la khalufu famis saim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misq, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada wanginya al misq, wanginya parfum yang sangat wangi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah iya pada hari kiamat iya jadi pada hari kiamat wanginya bukan sekarang. Jadi jangan apa namanya kasih cium ke orang dan bilang ini lebih baik daripada misk. Ya. Dan juga ada satu faidah di sini. Sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan makruh untuk apa namanya bersiwak Padahal tidak ada dalil yang sahih ataupun dalil yang tegas yang menunjukkan hal tersebut. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan makruh bersiwak. Iya. Bahkan bersiwak itu termasuk sunnah bagi orang yang berpuasa maupun yang tidak puasa. Tetap sebagai sunnah. Sebab pada hakikatnya bau mulut orang yang berpuasa itu itu bukan berasal dari mulut tetapi dari kosongnya perut. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walis saimi farhatan yafrahuhuma." Dan orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang akan dia nikmati. Idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Apabila dia berbuka puasa, maka dia pun bergembira dengan berbuka puasanya tersebut dan apabila dia berjumpa dengan Robnya maka dia pun akan berbahagia dengan amalan puasa yang dia bawa ini subhanallah keutamaan yang sangat besar dan Masya Allah ini betul-betul kita rasakan apabila masuk waktu berbuka puasa kita pun sangat gembira, sangat senang karena telah berhasil melakukan ibadah puasa iya dan insyaallah taala kita akan lebih bergembira lagi pada hari kiamat kelak dengan amal ibadah puasa. Kemudian hadis yang terakhir di dalam pembahasan keutamaan puasa, penulis menyebutkan hadis Sa'al bin Sa'ad yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu rayyan yadkhulu minhu saimuna yawmal qiyamah." Sesungguhnya di surga itu adalah sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain mereka yang akan masuk dari pintu tersebut. Yuqal akan dikatakan pada hari kiamat aina saimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ugliqa falam yadkhul minhu ahadun maka mereka pun bangkit dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu mereka seorang pun maka apabila mereka telah masuk tertutuplah pintu tersebut sehingga tidak ada lagi seorang pun selain mereka yang memasuki pintu tersebut. Baik. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Wujub siami Ramadan biru'yatil hilal. Wajibnya berpuasa Ramadan dengan ru'yah hilal ru'yatul hilal melihat bulan hilal yaitu bulan pertanda tanggal 1 Ramadan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gummi alaikum fa in gummi alaikum syahr fa uddu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasalah karena kalian telah melihat bulan dan berbukalah karena kalian telah melihat bulan. Berbuka maksudnya berhari raya. Maka apabila bulan itu tertutup atas kalian, sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari. Ya. Kemudian beliau tegaskan lagi pada bab yang berikutnya atau pasal berikutnya bima yathbutu syahr dengan apa ditetapkannya bulan? Kata beliau bulan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Walaupun hanya dengan satu orang saksi yang terpercaya yang melihat adanya hilal tersebut. Atau yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari. Jamaah sekalian, inilah dua cara menetapkan bulan Ramadan. Tidak ada cara yang ketiga. Siapa yang mengada-adakan cara yang lain, maka dia telah mengada-ada di dalam agama. Iya. Cara yang pertama adalah dengan melihat bulan. Ru'yatul hilal. Melihat bulan. Kapan melihat bulan itu? tanggal 29 Syakban ketika matahari terbenam apabila telah masuk tanggal 1 maka akan muncul bulan tanggal 1 iya akan muncul bulan yang menunjukkan masuk satu Ramadan kita berusaha melihatnya dan biasanya dia muncul di apa namanya di ufuk dan di wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang tidak terhalang kita melihatnya ya atau kita naik ke gedung yang paling tinggi baru bisa kita melihatnya ya dan tidak masalah dilihat dengan alat meskipun tidak apa namanya tidak diharuskan atau tidak dibebankan kita harus menggunakan alat ya kalau kita nggak bisa lihat hanya dengan pandangan mata kita, tetap saja kita nggak dibebankan untuk harus pakai alat. Namun tidak apa-apa kalau siapa yang mau menggunakan alat. Ya. Jadi ini cara yang pertama, melihat bulan. Bagaimana kalau bulan ini tidak ada? Kenapa tidak ada? Bukan maksudnya tidak ada, tidak terlihat. Persoalan dia ada atau tidak itu bukan masalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tertutup atas kalian karena mendung atau karena sebab apapun, maka bagaimana solusinya? Apakah kita buat perkiraan saja? Enggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusinya. Sempurnakan bulan menjadi 30 hari, yaitu bulan Syakban. Berarti besok atau sekarang malam itu tanggal 30 belum masuk satu Ramadan inilah dua cara yang dibenarkan syariat adapun cara yang lain seperti dengan hisab dengan ilmu hisab yaitu mereka menghitung-hitung dan memperkirakan posisi bulan dan bintang-bintang atau matahari maka ini adalah termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asyafi rahimahullah yang pertama menggunakan metode hisab ini adalah kaum syiah orang-orang syiah iya dan telah dinukil para ulama kesepakatan kesepakatan sahabat dan ulama setelahnya wajib untuk berpuasa dengan melihat hilal tidak boleh dengan cara hisap. Kalau hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Dan ini cara yang sangat sederhana, tidak memberatkan kita. Kenapa kita cari yang berat-berat? Iya. Jadi itu termasuk mengada-ada dalam agama. Kemudian penetapan bulan itu dengan ru'yatul hilal boleh dilakukan walau hanya satu orang yang melihat ya hanya satu orang yang sempat melihat seperti dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ma, tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyamihi kata Ibnu Umar radhiyallahu ma, manusia berusaha mencari hilal atau melihat hilal maka aku pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Iya. Memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Afwan hadis yang sebelumnya itu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yaitu perintah untuk berpuasa berdasarkan ru'yatul hilal. Demikian pula perintah berbuka puasa dan apabila bulan tidak terlihat maka sempurnakan menjadi 30 hari baik sempurnakan menjadi 30 hari iya maka hadis ini menunjukkan walaupun satu orang yang lihat itu sudah cukup itu sudah cukup hanya saja untuk penetapan syawal dan bulan-bulan yang lain itu minimal harus dua orang saksi minimal harus dua orang saksi sebagaimana di dalam hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in gumma alaikum fa atimu 30 yawman fa in shahida shahidani muslimani fa sumu wa aftiru Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan dan berhari rayalah karena kalian telah melihat bulan demikian pula menyembelihlah karena kalian telah melihat bulan maksudnya apa Idul Adha namun apabila tertutup atas kalian sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dua orang saksi muslim telah menyaksikan bulan maka berpuasalah dan berbukalah. Iya. Demikian pula dalam hadis berikutnya dari Amir Makkah Al Harith bin Hatib. Beliau berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yah." Fa in lam narahu wa syahida syahida adlin nasak nabi syahadatihima. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan atas kami hendaklah kami menyembelih yaitu melakukan apa namanya ibadah di hari raya Idul Adha karena melihat bulan ya patokannya adalah melihat bulan maka apabila kami tidak melihat dan dua orang saksi telah melihatnya maka kami boleh menyembelih dengan persaksian mereka berdua. Jadi hadis ini, dua hadis ini menunjukkan kepada kita untuk hari raya Idul Fitri, demikian pula Idul Adha, bahkan untuk semua bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan harus dengan minimal dua orang saksi. Minimal dua orang saksi. Iya. Adapun untuk bulan Ramadan maka cukup satu orang saksi meskipun dalam hadis ini dikatakan harus dua orang saksi tetapi cukup satu orang saksi kenapa? karena ada hadis yang lain yaitu hadis Ibnu Umar yang kita sebutkan tadi yang menunjukkan bahwa satu orang saksi itu sudah mencukupi baik kemudian ada hal yang penting di sini beliau berikan tanbih peringatan barang siapa yang melihat hilal seorang diri Barang siapa melihat hilal seorang diri Maka dia tidak boleh berpuasa Dia tidak boleh berpuasa Sampai manusia juga berpuasa Dan dia tidak boleh berbuka Sampai mereka juga berbuka Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau seseorang sudah lihat hilal Tetap saja dia nggak boleh berpuasa sebelum orang-orang juga berpuasa. Artinya apa? Dia harus kabarkan kepada mereka. Hilal sudah dia lihat. Kalau mereka berpuasa, dia berpuasa. Kalau mereka kemudian menolak persaksiannya, mungkin gak percaya, maka dia pun gak boleh berpuasa. Dan ini pendapat yang kuat insyaAllah Taala dari beberapa pendapat ulama. Ada juga pendapat yang cukup kuat dikatakan oleh Syekh Ibnu dia boleh berpuasa tapi diam-diam. Iya, itu pendapat yang cukup kuat tapi dia tidak berpuasa itu lebih kuat. Iya, kenapa lebih kuat? Karena sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hilal itu pada hakikatnya disebut hilal apabila dia menjadi terkenal di bumi bukan sekedar ter, bukan sekedar terlihat di langit ya karena di antara makna hilal adalah raf'us saut mengangkat suara artinya jadi rame di bumi orang jadi pak jadi tahu semuanya hilal sudah terlihat ya. itu makna hilal secara bahasa dan itu juga uh, maknanya sesuai dengan syariat hilal itu bukan sekedar terlihat di langit tetapi juga terlihat uh, apa namanya uh, diakui di bumi iya diakui di bumi baik kalau beliau mengatakan hendaklah dia tidak berpuasa kecuali pemerintah menetapkan itu adalah satu Ramadan itu lebih bagus lagi kalau beliau katakan demikian iya. yeah. Karena yang berhak menetapkan masuk atau keluarnya bulan Ramadan itu adalah pemerintah. Berdasarkan hadis ini, hadis yang beliau sebutkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun." Puasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Berhari raya adalah hari di mana kalian berhari raya. Menyembelih adalah hari di mana kalian semuanya menyembelih, yaitu Idul Adha. Hadis ini dijelaskan para ulama maknanya adalah wajib berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Iya. Tidak boleh kita menyendiri dan hikmahnya jelas sekali hikmahnya bagus untuk kesatuan kaum muslimin ya dan subhanallah apalagi kalau ternyata pemerintah kita menggunakan metode yang benar yaitu dengan melihat hilal ya jadi terkumpul padanya dua kewajiban kita berpuasa dengan melihat hilal dan berpuasa karena ketetapan pemerintah. Ya. Maksudnya memulai puasa karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Sayang sekali ada sebagian orang dan sebagian ormas-ormas mereka menetapkan sudah caranya salah yaitu dengan menggunakan metode hisap dan juga menyelisihi pemerintah ini kesalahan yang kedua. Bahkan mereka masih menambah dengan kesalahan yang ketiga, yaitu apa? Mencela pemerintah. Subhanallah, sudah salah masih menyalahkan orang. Iya. Jadi ini termasuk kesalahan. Dan di negeri kita ada dua ormas besar. Ya. Yang satunya lebih banyak sesuai sunnah ada beberapa penyimpangannya yang sebenarnya nggak ringan juga tapi banyak sesuai sunnah iya satunya lagi lebih banyak menyelisihi sunnah mengada-ada dalam agama tapi dalam penetapan dalam penetapan bulan Ramadan atau penetapan hari raya yang lebih banyak sunnahnya ini melakukan bid'ah dan yang lebih banyak bid'ahnya ini yang sesuai sunnah Ya, jadi perhatikan baik-baik jangan tertipu Ya, baik jadi inilah cara yang benar di dalam menetapkan awal bulan dan wajib bagi kita mengikuti keputusan pemerintah itu termasuk hak pemerintah Kemudian pasal berikutnya alaman tajib, alaman yajib terhadap siapa puasa ini diwajibkan. Kata penulis, ulama sepakat puasa itu wajib atas muslim yang berakal, yang sudah balik, yang sehat lagi mukim. Iya. Jadi beberapa ini syarat wajibnya puasa. Yang pertama muslim yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat sehat tidak sakit, yang kelima mukim tidak sedang safar, yang keenam bagi wanita tidak haid dan nifas. Ya, Jadi inilah enam syarat wajibnya puasa. Kemudian beliau sebutkan dalilnya satu persatu. Yang pertama, dalil yang menunjukkan tidak wajib bagi orang yang tidak berakal atau orang gila termasuk orang yang pikun ya yang sudah tidak punya akal dan yang belum balik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Rufi al-qalam an thalathatin pena itu diangkat dari tiga orang anil majnun hatta yafiq yang pertama dari orang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatayastaykid. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan dari wa anis sobi hatayhtalim. Dan dari anak kecil sampai dia balik. Jadi dari tiga orang ini yang pertama dan ketiga menunjukkan syarat wajibnya puasa. Ya. Orang gila sampai dia sadar dan anak kecil sampai dia balik. Bagaimana dengan orang yang tidur? Orang yang tidur tetap wajib puasa. Iya. Andai dia ketiduran nggak sahur, tetap dia wajib puasa, tapi dia harus berniat. Puasa itu harus dengan niat sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah. Iya. Adapun dalil yang menunjukkan tidak wajib bagi orang yang tidak sehat atau orang sakit. Demikian pula bagi musafir. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 184. "Wa man kana maridon aw safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar Barang siapa yang sakit atau dalam safar kemudian dia berbuka puasa maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Ini menunjukkan orang yang sakit atau orang yang musafir maka hendaklah apa namanya kalau berbuka puasa boleh dan hendaklah dikodok iya kemudian kata beliau apabila orang sakit atau musafir berpuasa sah baginya sah bagi mereka sebab kebolehan mereka berbuka itu hanyalah keringanan iya kalau mereka ambil keringanan itu, maka itu lebih bagus. Tapi beliau buat pembahasan tersendiri, mana yang lebih afdol? Bagi orang sakit dan musafir, apakah berbuka atau puasa? Mana yang lebih afdol? Maka kata beliau, tergantung kalau orang yang sakit dan puasa ini mendapati kesulitan tatkala berpuasa, maka lebih afdol adalah berbuka bahkan bisa jadi wajib kalau membahayakan iya misalkan orang yang mungkin sakit ginjal nggak minum bisa parah ginjalnya lebih parah lagi maka ini nggak boleh dia puasa haram hukumnya dia puasa iya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana rahimah jangan kamu membunuh diri-dirimu sendiri sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu iya jadi bisa sampai haram berpuasa. Iya. Kalau sulit berpuasa, walaupun dia masih mampu berpuasa, maka ini hukumnya makruh. Afdolnya dia berbuka. Iya. Kalau dia puasa, puasanya sah. Tetapi kalau tidak sulit berpuasa, tidak sulit berpuasa, maka yang afdol adalah berpuasa. Ya. Atau sama saja. Berpuasa nggak puasa sama saja, nggak ada pengaruh. Atau tidak terlalu memberikan efek yang besar. Maka lebih afdol adalah berpuasa. Iya. Karena para sahabat demikian yang mampu berpuasa berpuasa, yang tidak berpuasa yang tidak mampu berpuasa maka tidak berpuasa sebagaimana dalam hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata kunna nagzu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faminna saim wa minnal muftir kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka dan subhanallah di dalam jihad fi sabilillah para sahabat masih ada yang berpuasa Subhanallah. Iya. Maka kata Abu Said Al-Khudri, "Fala yajidu shaim 'ala al-muftir wal al-muftir 'ala shaim." Orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasiyam fasama fa inna dzalika hasanun. Mereka memandang siapa yang mampu lalu dia berpuasa maka itu bagus baginya. Wayarouna yarawna anna man wajada du'fan fa'aftar fa inna dzalika hasan demikian pula para sahabat memandang siapa yang tidak mampu berpuasa maka dia kemudian berbuka itu bagus baginya iya adapun dalil yang menunjukkan tidak wajib bagi wanita haid dan nifas juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih Sahih, Sahih al bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idha hadat lam tusalli walam tas walam tasum bukankah wanita itu apabila dia haid tidak solat dan tidak puasa fadzalika nuqsanu diniha maka itulah kekurangan agama bagi wanita kalau wanita haid itu berpuasa atau wanita yang nifas maka puasanya tidak sah puasanya tidak sah iya dan wanita yang haid diwajibkan untuk mengkodok puasa dan tidak mengkodok solat. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanu'maru bi qada'is saum, wala nu'maru bi qada'is Kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diperintahkan untuk mengkodok untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok solat. Iya. Dan bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, Demikian pula orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi orang sakit yang kita bicarakan tadi adalah orang sakit yang masih mungkin sembuh. Adapun orang sakit yang sudah tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia sama hukumnya dengan orang tua yang sudah lemah dan tidak mampu puasa. Apa kewajiban mereka? Kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Membayar fidyah sebagaimana firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan bagi siapa yang tidak mampu berpuasa maka hendaklah memberi makan kepada satu orang miskin yaitu setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan adalah untuk satu orang miskin kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini tidak dimansuh iya untuk untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Diwajibkan untuk membayar fidyah. Iya. Setiap satu hari puasa yang ditinggalkan adalah untuk satu orang miskin. Nanti akan disebutkan tentang kadar fidyahnya. Kemudian, permasalahan wanita hamil dan menyusui wanita hamil dan menyusui wanita hamil dan menyusui boleh berbuka puasa boleh berbuka puasa iya boleh berbuka puasa dan di sini beliau menyebutkan perincian-perincian apabila keduanya tidak mampu berpuasa atau khawatir atas anak mereka Iya. Maka hendaklah berbuka dan membayar fidyah serta tidak ada kodok. Beliau beliau berdalil dengan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas bahwa Al-hubla wal murdi idza khafata aftarata. Wanita hamil dan menyusui apabila khawatir khawatir kalau berpuasa yakni khawatir akan bahaya baik untuk dirinya atau anaknya maka boleh berbuka Waat amata kula yaumin miskinan dan memberi makan setiap hari untuk satu orang miskin untuk satu orang miskin jadi membayar fidyah iya dan juga beliau nukil asar-asar yang lain dari Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Umar. Iya. Tapi jemaah sekalian ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat insyaallah taala wanita itu cukup mengkodok. Tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula dari Al-Qur'an yang menunjukkan wanita itu wanita itu mengkodok apa namanya membayar fidyah tanpa kodok. Iya. Ada sebuah hadis disohkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ka'bi yang menunjukkan wanita itu wanita hamil dan menyusui statusnya sama dengan musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra salah." Syatra salah wa sauma wa anil wa anil hub wa anil muhubla wal murdi. Sesungguhnya Allah meringankan bagi seorang musafir meringankan bagi seorang musafir separuh solat wa anil hubla wal murdi as dan juga meringankan bagi apa namanya musafir wanita hamil dan menyusui puasa ya puasanya dimudahkan maka hadis ini menunjukkan apa status wanita hamil dan menyusui sama dengan musafir apa kewajiban musafir? Dia boleh berbuka dan dia hanyalah mengkodok. Iya. Ini di satu sisi. Terdapat dalil yang menunjukkan wanita hamil dan menyusui itu sama dengan musafir. Dan juga dari sisi kias. Iya. Wanita hamil dan menyusui itu lebih tepat disamakan dengan orang sakit apakah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya atau sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya kira-kira mana yang lebih tepat iya tadi sudah kita sebutkan orang sakit itu ada dua macam orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya maka dia berkewajiban mengkodok kalau dia berbuka yang kedua orang sakit yang sudah nggak diharapkan kesembuhannya kewajibannya adalah membayar fidyah Nah sekarang wanita hamil dan menyusui kira-kira lebih tepat mana? Dikiaskan kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya atau yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Maka yang lebih tepat kata Syekh Ibn Bas rahimahullah adalah dikiaskan kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ya. Kenapa? Karena wanita enggak hamil selamanya dan juga tidak menyusui selamanya. Jadi sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Kewajibannya hanyalah mengkodok tanpa membayar fidyah. Walaupun kodoknya itu akhirnya terkumpul dalam jumlah yang banyak, tidak ada masalah. Ya, pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas, seorang wanita yang sudah 9 tahun tidak berpuasa karena melahirkan dan menyusui. Iya. Maka kata Syekh bin Bas rahimahullah, kewajibannya adalah mengkodok berdasarkan dalil-dalil dan tidak ada masalah walaupun dengan cara menyicil kodoknya dengan cara menyicil kodoknya dan dilakukan sesuai dengan kemampuan saja jadi kalau memang nggak mampu dalam artian lagi sakit atau lagi safar ya maka boleh menunda kodok dicicil baik kemudian jemaah sekalian jadi itu pendapat yang kuat insyaallah taala kemudian kadar makanan yang diwajibkan untuk fidyah. Beliau menyebutkan sebuah athar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya ketika beliau sudah lemah sudah lemah tidak mampu lagi puasa maka beliau membuat satu nampan makanan yang besar Lalu beliau memanggil 30 orang miskin dan memberi makan kepada mereka sampai kenyang. Iya. Jadi inilah cara membayar fidyah. Buat makanan untuk 30 porsi. Atau 29 kalau bulannya 29. Iya. Kalau kita sudah terlanjur buat 30 padahal bulannya 29 tidak masalah. Iya. Jadi ini cara yang pertama. Buat makanan untuk 30 porsi sampai kenyang. Kemudian berikan kepada orang miskin. Ada cara yang kedua dengan cara memberikan bahan makanan pokok. Tetapi jumlahnya syaratnya adalah satu apa namanya? Eh, setengah sok. Setengah sok itu adalah kurang lebih 1,5 kg ya misalkan beras yang biasa kita makan maka itulah yang kita berikan sebagai fidyah jadi kalau bahan makanan pokok jumlahnya adalah 1,5 kg adapun kalau makanan jadi maka ukurannya satu porsi cukup untuk satu kali makan sampai kenyang iya itu ukurannya kemudian ini boleh diberikan di awal puasa, pertengahan puasa atau pertengahan bulan dan akhir Ramadan. Tidak ada masalah. Iya. Kemudian tidak boleh diuangkan. Karena dalam ayat tadi yang sudah kita sebutkan Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah sebagai makanan bagi orang miskin. Maka dikatakan dalam ayat makanan, maka tidak boleh diuangkan. Ya, nggak boleh kita berikan dalam bentuk uang. Baik. Kita masuk pembahasan yang berikutnya arkanus saum. Rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah hunafa dengan lurus yaitu berpaling dari kesyirikan. Artinya hunafa berpaling dari kesyirikan. Iya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat dan hanyalah seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ulama menjelaskan fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, untuk membedakan tujuan ibadah. Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Adapun yang kedua, niat itu untuk membedakan jenis ibadah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ataupun membedakan ibadah dengan adat. Iya. Contoh membedakan ibadah dengan ibadah yang lain karena puasa wajib itu ada tiga puasa wajib itu ada tiga pertama puasa Ramadan yang kedua puasa kodok yang ketiga puasa nazar. Iya. Ini harus dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Dengan niat. Dengan niat dan gak boleh disatukan. Ini gak mungkin disatukan. Andai seseorang di bulan Ramadan dia berniat puasa nazar, maka yang sah adalah puasa nazarnya. Dan dia mendapatkan dosa karena tidak meniatkan puasa Ramadan, tidak berpuasa Ramadan. Iya, dia ber, mendapatkan dosa karena tidak berpuasa Ramadan. Baik. Demikian pula membedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah lebih banyak lagi, maka membedakannya adalah dengan niat. Andai seseorang berniat puasa sunnah di bulan Ramadan, puasa sunnahnya sah, tapi dia malah mendapatkan dosa karena tidak berpuasa Ramadan. Puasa Ramadannya tidak sah. Dan juga membedakan ibadah dengan adat. Ya, contoh adat itu ada sebagian aturan kalau mau operasi kan harus puasa dulu. Ya, sebagian uh, bentuk operasi itu dokter suruh puasa dulu. Ya, maka kalau dia niat untuk operasi bukan untuk ibadah, maka tidak dihitung sebagai ibadah. Baik. Kemudian kapan mulai berniat? Niat itu harus dilakukan sebelum terbit fajar. Harus dilakukan sebelum terbit fajar yaitu di malam hari. Barang siapa berniat setelah terbit fajar untuk puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr, fala Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Hanya saja terdapat dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan demikian pula perbuatan para sahabat yang menunjukkan berniat puasa sunnah berniat puasa sunnah secara mutlak puasa sunnah mutlak puasa sunnah yang umum itu boleh dilakukan di apa namanya pagi hari ya di pagi hari atau bahkan boleh juga di siang hari ya dengan syarat belum melakukan pembatal puasa ya dengan syarat belum melakukan pembatal puasa tapi kalau puasa wajib harus dikerjakan sejak apa niatnya harus sejak malam hari siapa yang berniat setelah subuh atau setelah masuk waktu fajar maka puasanya tidak sah. Iya. Ini rukun yang pertama niat. Dan juga perlu kita ingatkan di sini tidak ada dalam syariat lafaz niat. Tidak ada dalam syariat lafaz niat. Itu termasuk kategori mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Inilah rukun yang kedua. Tidak melakukan pembatal puasa yang waktunya dimulai dari terbit fajar yaitu waktu subuh sampai terbenam matahari yaitu waktu maghrib. Sebagaimana firman Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, thumma atimmu siyama ilal lail makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar kemudian sempurnakanlah bulan afwan sempurnakanlah puasa sampai malam malam itu adalah waktu maghrib itu yang namanya malam ketika terbenam matahari Baik. Dikatakan dalam ayat ini, apabila telah jelas benang benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar sodik. Fajar sodik itu adalah fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu adalah seperti benang putih yang memanjang. Yang memanjang di ufuk. Jadi makanya dikatakan di sini benang putih karena bentuknya seperti benang putih yang memanjang. Iya. Kalau sudah muncul, kalau itu sudah terlihat, maka itulah fajar yang kedua. Adapun apa namanya? Uh, kalau dia masih bentuknya meninggi, bukan memanjang, ya, memanjang begini ya. Kalau meninggi begini. Iya. Apa istilahnya itu? Hah? Ini vertikal atau horizontal? Horizontal ya? Ya. Berarti kalau dia horizontal itulah fajar sodik. Tapi kalau dia vertikal memanjang ke atas itu namanya fajar kadib. Fajar dusta. Ya, bukan fajar seperti itu. Ya. Intinya adalah masuk waktu subuh. Baik. Itulah dua rukun puasa. Kita masuk pembahasan yang berikutnya tentang pembatal-pembatal puasa. Kata penulis, pembatal puasa itu ada enam. Yang pertama dan kedua, al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau seorang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tidak batal, tidak ada kodok baginya, tidak pula ada kafarah. Hendaklah dia teruskan puasanya dia teruskan puasanya ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa lalu dia makan atau minum maka hendaklah dia sempurnakan puasanya karena pada hakikatnya Allah yang memberi makan kepadanya dan memberi minum iya yeah. Jadi masya Allah dia dapat nikmat kalau begitu. Allah yang memberi makan atau memberi minum. Iya. Tapi bagaimana kalau kita lihat orang yang sedang puasa dia lupa. Dia sedang makan dan minum, dia lupa puasa. Karena Allah memberi nikmat kepadanya, boleh nggak kita ingatkan? Ya, dia sedang puasa. Jawabannya wajib kita ingatkan. Ya, kalau kita tahu dia sedang puasa harus kita ingatkan wajib dan dia harus segera berhenti. Ya, Jangan dia minum dulu, tanggung, ya. nggak boleh, batal puasanya. Kalau dia sudah ingat, dia minum dulu, setelah dia makan maka batal puasanya. Harus segera dia hentikan. Baik. Ini yang pertama dan kedua. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak ada kodok dan tidak ada kefarah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu al alaihi qada' wa man istaqa'a amdan falyaqdi barang siapa yang dikalahkan oleh munta maka tidak ada kodok baginya yakni munta dengan tanpa sengaja tapi siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia kodok ini hadis riwayat Abu Daud iya dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani tapi pendapat yang benar insyaallah taala, pendapat yang lebih kuat, ini hadis lemah. Hadis ini dhaif. Ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad dan yang lainnya itu mendoifkan hadis ini. Iya. Hadis ini doif dan tidak ada hadis sahih. Tidak ada hadis sahih yang menunjukkan batalnya puasa karena muntah baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja bahkan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah Abu Hurairah yang disebutkan meriwayatkan hadis tersebut beliau mengatakan puasa apa namanya batalnya puasa itu batalnya puasa itu bukan karena sesuatu yang keluar tetapi karena sesuatu yang masuk tapi karena sesuatu yang masuk ya ini yang dikatakan para sahabat batalnya puasa itu bukan karena sesuatu yang keluar tetapi karena sesuatu yang masuk beda dengan pembatal wudhu batal wudhu itu bukan karena sesuatu yang masuk tetapi sesuatu yang keluar iya tapi karena sesuatu yang keluar iya Ini saya kutipkan apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Iya, dalam riwayat, dalam riwayat Bukhari. Kata beliau, "Idza qa'a fala yuftir, innama yukhriju wa la yulij." Ini riwayat yang lebih sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seorang muntah maka puasanya tidak batal karena ia hanyalah mengeluarkan bukan memasukkan. Iya, dan beliau tidak mengatakan muntah sengaja atau tanpa sengaja. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu "Al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma makharaj." Berbuka itu adalah karena sesuatu yang masuk dalam tubuh. Makan dan minum maksudnya. Bukan karena sesuatu yang keluar, ya seperti muntah dan yang lainnya. Adapun wudu karena sesuatu yang keluar. Baik. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala muntah itu sengaja atau tanpa sengaja maka puasanya tidak batal karena hadisnya doif ya kemudian juga sebagian ulama menjelaskan andai hadis ini sahih maka itu bermakna muntah itu dapat membatalkan puasa ya bukan otomatis batal tetapi dapat membatalkan puasa kenapa karena kalau orang muntah biasanya tubuhnya menjadi lemah sehingga puasanya menjadi batal. Itu maksudnya. Artinya ini peringatan jangan sampai seseorang sengaja muntah karena itu akan berakibat tubuhnya menjadi lemah. Kalau sudah lemah nanti bisa jadi dia e, membatalkan puasa. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima kata beliau haid dan nifas. Walaupun hanya apa namanya sebentar atau sudah mau masuk bulan uh, sudah mau masuk waktu maghrib ya selama belum masuk waktu maghrib kemudian seorang wanita haid atau nifas maka puasanya batal dan ini berdasarkan ijma ulama ya tidak ada perbedaan pendapat kemudian yang keenam jima berhubungan suami istri sama saja dari jalan depan atau jalan belakang ya dan jalan belakang ini hukumnya haram dan sama saja dengan pasangan yang sah atau tidak sah. Nauzubillah dengan tidak sah itu hukumnya haram dan dosanya menjadi lebih besar di bulan Ramadan dan membatalkan puasa dan juga bukan hanya membatalkan puasa tetapi mewajibkan kafarah mewajibkan kafarah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang kita bacakan hadisnya secara ringkas Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Kata Nabi sallallahu "Ada apa denganmu?" Kata beliau, "Aku menggauli istriku padahal aku sedang puasa, yaitu di bulan Ramadan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu mendapatkan seorang budak, yaitu budak yang beriman untuk kamu bebaskan?" Kata sahabat ini, "Tidak, ya Rasulullah." Lalu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?" Katanya lagi, "Tidak." Maka Nabi Wasallam mengatakan, "Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin?" Katanya, "Tidak." Iya. Jadi inilah tiga kafarahnya. Harus dilakukan berurut, tidak boleh pindah ke berikutnya kalau masih mampu yang sebelumnya. Ini tiga kafarah denda. Yang pertama membebaskan seorang budak Budak yang beriman Kalau tidak mampu Baru yang berikutnya yaitu puasa dua bulan berturut-turut Dua bulan berturut-turut Artinya Kalau nggak berturut-turut Berarti nggak boleh, nggak sah Iya Kecuali kalau dia nggak puasa karena sakit Atau ada udur syar'i Iya Tapi kalau tidak ada udur Kemudian dia ada bolong puasanya tidak berturut-turut, maka dia harus mulai lagi dari awal. Ya, Ini yang kedua. Kalau dia tidak mampu, barulah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Maka Nabi SAW diam sebentar, dia orang ini nggak mampu semuanya masalahnya. Ketika itu ada orang yang memberikan kepada Nabi saw Wasallam korma, ya. Nabi saw diberikan korma sebanyak satu keranjang atau satu nampan yang cukup baginya untuk memberi makan bagi 60 orang miskin. Kemudian beliau bertanya, di mana orang yang bertanya? Kata beliau, aku di sini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambillah ini, ambillah korma ini dan bersedekahlah dengannya. Lalu orang itu berkata, apakah bersedekah kepada yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara dua batu hitam tersebut yaitu daerah dia sebutkan kampungnya di antara dua batu hitam tidak ada satu keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sehingga nampak gigi beliau lalu beliau bersabda at'imhu ahlak kalau begitu beri makan saja kepada keluargamu iya nah jemaah sekalian di sini ada pelajaran bagi kita Barang siapa yang tidak mampu Jadi dia sudah buat pelanggaran ini Dan ini termasuk dosa besar Dia berbuka puasa Dengan cara berhubungan suami istri Pada siang hari bulan Ramadan Kalau ternyata dia tidak mampu membayar kafarah Maka Kewajiban membayar kafarah itu Hilang darinya Iya Hilang darinya Dan ulama berbeda pendapat Bagaimana kalau satu saat dia mampu Apakah dia masih wajib untuk membayar? Pendapat yang kuat insyaallah taala dia tidak perlu membayar karena ketika diwajibkan dia tidak mampu. Sama seperti zakat. Kalau seseorang nggak mampu berzakat, maka dia tidak wajib puasa. Ah, afwan tidak wajib zakat. Suatu saat kalau dia mampu, dia nggak harus bayar apa namanya zakatnya di tahun-tahun yang lalu, tapi tahun yang sekarang yang ketika dia mampu tersebut. Baik. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran yang penting sekali. Ini adalah termasuk dosa besar sehingga pelanggaran apa namanya hukumannya pun berat. Beda dengan sekedar makan dan minum. Ya, tidak sampai ada kafarah seperti itu. Iya. Tapi di sini sampai ada kafarah. Baik. Kemudian berapa ukuran untuk memberi makan apa 60 orang miskin? Ukurannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain sama dengan ukuran bayar fidyah yaitu berapa tadi ukuran bayar fidyah? Ada yang ingat? Berapa? Satu setengah kilogram atau setengah sok. Ya, setengah sok kurang lebih 1,5 kilogram. Iya. Kalau zakat fitrah satu sok 3 kilogram kurang lebih. Baik dan harus diberikan kepada 60 orang miskin. Artinya 60 orang harus dapat. Iya. 60 orang harus dibagi rata. Beda dengan fidyah. Beda dengan fidyah. Fidyah itu nggak dipersyaratkan. Harus apa namanya? Uh, ke 30 orang. Nggak masalah. Kita bagi untuk 7 orang. Jadi 3, 30 kali 1,5 kilogram fidyah dibagi untuk tiga, eh, uh, 10 orang saja. Tidak ada masalah. Tapi untuk apa namanya? Uh, eh, kafarah jima itu harus dia bagi kepada 60 orang miskin. Karena Nabi SAW mengatakan engkau memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi nggak boleh hanya untuk 6 orang dia berikan 60 bagian, nggak boleh. Harus 60 orang miskin bagi rata. Baik. Pembahasan yang berikutnya adab-adab puasa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama makan sahur. Yang pertama makan sahur. Ini termasuk sunnah yang sangat agung dan makan yang penuh berkah. Nabi saw bersabda tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan ya banyak sekali keberkahan makan sahur di antaranya keberkahan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iya kemudian beliau bersabda tasahharu walau bi jur'ati ma'in makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air jadi walaupun seorang misalkan bangun sahur tapi masih apa namanya terasa kenyang, nggak ada selera makan, Handala tetap makan sahur meskipun hanya seteguk air. Iya, ini sunnah. Uh, digapai berkahnya. Iya. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah korma, sebagaimana dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, nikmas sahur, nikmas sahur mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah korma. Iya. Kemudian disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila salati." Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit untuk melakukan solat. Yaitu beliau menuju solat. Kata Anas bin Malik, "Kam kana al adzan was sahur?" Berapa jarak antara adzan dan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Zaid bin Thabit, "Qadru 50 ayah." seukuran membaca 50 ayat dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar 50 ayat yang sedang tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang dan membacanya juga sedang tidak apa namanya uh, tidak di tidak cepat dan tidak pula lambat ya kata saya Ibn Uthaymin rahimahullah kurang lebih waktunya itu adalah 10 sampai 15 menit. Itulah waktu sahur yang paling afdal. Maksudnya berhentinya. Berhenti dari makan sahur yang paling afdal adalah 10 atau 15 menit sebelum adzan. Tetapi itu bukan waktu imsak. Bukan waktu imsak. Waktu imsak itu adalah waktu subuh itu sendiri. Karena imsak itu artinya menahan menahan diri dari semua yang dapat membatalkan puasa. Itu artinya imsak. Imsak itu adalah uh, makna lain daripada saum, puasa. Saum imsak sama artinya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Iya. Jadi salah besar kalau mengatakan itu adalah waktu imsak. Waktu imsak itu adalah waktu subuh itu sendiri. Iya. Hanya saja dianjurkan, disunahkan kita berhenti makan sahur ketika jarak antara makan sahur kita dan waktu sholat subuh kurang lebih 10 sampai 15 menit yaitu seukuran membaca 50 ayat dan itu tentunya sangat baik untuk kita melakukan persiapan sholat subuh iya untuk kita melakukan persiapan sholat subuh kalau kita makan sebelum waktu itu nah ini khawatirnya ketiduran nantinya kelamaan nunggu subuh iya ketiduran jadinya tapi kalau terlalu dekat subuh nanti terlambat subuhnya jadi ini pas seukuran membaca 50 ayat dan juga hikmahnya yang lain orang yang berpuasa tentunya akan lebih kuat ya kalau dia sudah makan misalkan jam 12 malam ya maka berarti waktu dia berpuasa sebenarnya jadi tambah lama ya tapi kalau dia makan menjelang subuh dia lebih kuat untuk berpuasa dan waktu sahur itu sendiri dinamakan makan sahur karena dimakan di waktu sahur dan waktu sahur itu adalah di akhir malam iya kemudian beliau sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadihi fala hatta yaqdi hajatahu minhu Apabila seorang dari kalian mendengarkan azan Sedangkan gelas atau bejana Piring dan semisalnya masih ada di tangannya Janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan makannya atau minumnya Ya Hadis ini juga dilemahkan oleh sebagian ulama Hadis ini tidak sahih Hadis ini lemah Dan andaikan sahih Maka dijelaskan para ulama Maknanya itu adalah apabila seseorang masih ragu ini muadzin ini azan tepat waktu atau tidak iya itu maksudnya karena kadang muadzin itu salah belum masuk waktu dia sudah azan iya itu kalau hadis ini sahih tapi hadis ini dhaif iya dan dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan apabila sudah masuk waktu fajar Allah perintahkan kita untuk mulai berpuasa sehingga walaupun masih ada makanan dan minuman yang kita pegang maka harus kita apa namanya hentikan hentikan makan dan minum apabila sudah yakin masuk waktu fajar tapi kalau masih ragu walaupun sudah dengar azan masih ragu ini muadzin tepat waktu atau tidak jangan-jangan dia terlalu cepat ya kita lihat-lihat waktu kayaknya belum ini masih ragu maka masih boleh kita makan minum masih boleh Kenapa jemaah sekalian? Karena al-aslu baqa'un nahar. Ah, afwan, al-aslu baqa'ul lail. Pada asalnya adalah tetapnya malam. Ya. Ah, sesuatu yang tetap itu, sesuatu yang kita yakin ini malam tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sampai kita yakin ini sudah siang, maksudnya sudah masuk waktu subuh. Baik. Kemudian yang kedua, dan ini adalah adab yang sangat penting bagi orang yang berpuasa. Al-kaffu 'anil lagwi war rafath. Wa ma mimma yatanafa ma'asiyam. Menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang tercelah atau kata-kata kotor dan yang semisalnya yang menafikan tujuan puasa itu sendiri Tujuan puasa itu sebagaimana sudah kita sebutkan dalil-dalilnya untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa, untuk melatih kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Apabila hari seorang dari kalian berpuasa Janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor Jangan berteriak-teriak Dan jangan berbuat kejahilan Apabila salah seorang mencacinya Atau mengajaknya bertengkar Maka katakan kepadanya Aku sedang berpuasa dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarabahu siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram atau ucapan dusta dan mengamalkan keharaman atau kedustaan tersebut maka Allah tidak perlu dengan apa namanya puasanya yang dia meninggalkan makannya dan minumnya baik kemudian adab yang ketiga al wa mudarasatul Quran dermawan dan membaca Al-Quran atau mengulang-ulang Al-Quran murajah Al-Quran sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat di dalam melakukan kebaikan termasuk di dalam bersedekah beliau adalah orang yang paling dermawan iya wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin bersemangat, semakin baik ibadahnya dan semakin dermawan di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wa Jibril alaihissalam yalqahu kulla fi Ramadan hatta yansalikh. Dan malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwadu bil khair min rihil mursalah. Dan apabila malaikat Jibril menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling baik atau orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ya. Yeah. Jadi luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meningkatkan segala kebaikan. Beliau meningkatkan meningkatkan segala kebaikan di bulan Ramadan, terutama dari sisi kedermawanan. Karena di dalam makna jud di sini ada makna kedermawanan yang sangat kuat. Demikian pula membaca Al-Qur'an. Dan beliau bukan hanya membaca sendiri, tapi beliau bacakan dan di apa namanya didengarkan oleh malaikat Jibril. Sekaligus diperiksa apa ada bacaan yang salah? Iya. Maka ini juga bagus untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi di samping kita baca Al-Qur'an sendiri, kita bacakan di depan di depan saudara kita, terutama yang pintar baca Al-Qur'an. Karena kita seringkali tidak sadar salah di dalam bacaan kita. Baik. Ini amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat takjilul fitr menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu nasu bi khairin Maajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka puasa. Kebaikan apa yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian? Kebaikan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Barang siapa yang menyelesaikan sunnah beliau Maka hilang kebaikan itu dari dirinya tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dan melakukan solat maghrib. Iya, berjemaah. Maksudnya apa? Jangan sampai kita karena alasan berbuka lalu kemudian terlambat melakukan solat maghrib berjamaah. Iya. Kemudian yang kelima, berbuka berdasarkan hadis, ya, berbuka dengan menu makanan berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan korma rutab korma basah atau korma muda ya belum matang qabla ayusalliya sebelum beliau salat jadi lakukan berbuka sebelum salat fa in lam takum rutabat fa'ala tamarat kalau tidak mendapatkan korma basah maka korma kering korma yang kering. Fa in lam takun hasawatin minal ma. Kalau tidak ada korma, maka beliau minum beberapa teguk air. Ya, Subhanallah ini kondisi berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang korma pun tidak ada. Beliau hanya minum air. Tapi bandingkan dengan kita, Masya Allah berbagai macam kue-kue sudah ada. Tapi jemaah sekalian, walaupun ada berbagai macam makanan, kue-kue dan lain sebagainya, jangan kita mulai dengan itu silakan dimakan itu tapi makanlah terlebih dahulu kurma kalau tidak ada kurma maka air putih jangan kita makan kue terlebih dahulu sebelum minum air putih kalau tidak ada kurma iya kemudian yang keenam berdoa ketika berbuka puasa berdasarkan hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW apabila berbuka puasa beliau bersabda atau beliau membaca doa zahabat dhama wa betallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahalanya insyaallah taala dan hadis ini juga dhaif sebagian ulama melemahkan hadis ini seperti Syekh Mukbil dan para ulama yang lainnya dan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang doa berbuka puasa secara khusus hanya saja dianjurkan berdoa sejak awal puasa sampai berbuka. Ya, jadi nggak khusus berbuka saja, tapi sejak awal puasa sampai berbuka dianjurkan berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan ada tiga doa yang pasti dikabulkan, diantaranya dakwatus saim, doanya orang yang berpuasa. Demikian pula dalam hadis sahih beliau bersabda, "Wa muslimin fi kulli yawmin wa lailatin dakwatun mustajabah bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam hari di bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan jadi dianjurkan untuk berdoa dan yang paling penting sebelum berbuka puasa adalah baca doa makan dan setelah berbuka puasa jangan lupa baca doa habis makan iya dan juga mendoakan orang yang memberikan buka puasa kepada kita iya ini juga jangan lupa doakan orang yang memberikan buka puasa kepada kita. Ya. Dan ini termasuk amalan penting di bulan Ramadan. Memberikan buka puasa. Pahalanya sama seperti dengan orang yang berpuasa tersebut. Demikian pula memberi makan sahur. Juga pahalanya sama insyaallah dengan orang yang berpuasa. Baik. Kita masuk pasal berikutnya. yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Mungkin ini pembahasan yang terakhir. Setelah itu bisa kita lanjutkan sedikit tanya jawab karena waktu kita terbatas. Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa? Yang pertama, mandi untuk sekedar mendinginkan tubuh. Sebagaimana kata para sahabat, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj yasubbu ala ra'sihi al-ma'." wahwa saimun min al atash atau min al har. Sebagian sahabat berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arch, satu nama tempat, beliau menyiramkan air ke kepala beliau ketika sedang berpuasa karena haus atau panas. Maka ini boleh. Ya, mandi untuk menghilangkan apa namanya? Uh, rasa haus ya tapi jangan diminum ya mandi aja ya kemudian yang kedua berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung yaitu ketika berwudu tapi jangan berlebihan jangan terlalu dihirup sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil istinsyaq illa an takuna dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung yaitu ketika berwudu kecuali kamu sedang puasa. Yang ketiga, boleh berbekam. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Tetapi ini hukumnya makruh apabila dikhawatirkan akan melemahkan tubuh. Ya akhirnya berbuka. Kalau tubuh sudah lemah, nanti pada akhirnya berbuka. Maka ini hukumnya makruh. Sebagaimana ketika ditanyakan kepada Anas bin Malik, "Akuntum takrahuna al-hijama lis Apakah kalian tidak suka berbekam bagi orang yang berpuasa? Maka sahabat mengatakan Anas bin Malik berkata, "Tidak, illa min ajli kecuali kalau bisa menyebabkan kelemahan tubuh." Iya. Tapi kalau karena sakit maka tidak makruh, boleh. Ya tidak ada masalah kalau karena sakit. Iya. Kemudian yang keempat dibolehkan untuk bercium atau bercumbu rayu antara suami istri yang sedang berpuasa. Iya. Dengan syarat mampu menahan diri tidak sampai melakukan apa? hubungan suami istri. Karena tadi kita sudah sebutkan itu pembatal puasa bahkan dosanya sangat besar dan hukumannya juga berat. Iya. Ha, tetap, tetapi kalau siapa yang mampu menahan diri untuk sekedar berciuman atau bercumbu rayu itu adalah dibolehkan. Sebagaimana kata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa saim wa huwa saimun wa kana amlakukum li irbih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan mencumbu istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah orang yang paling kuat menahan apa namanya syahwatnya ya, melebihi kalian. Artinya Aisyah memperingatkan untuk hati-hati. Iya. Kemudian yang kelima, masuk pagi dalam keadaan junub. Artinya suami istri berhubungan suami istri atau mungkin mimpi basah, kemudian junub. Kemudian menunda mandi sampai sudah masuk waktu subuh. Maka ini tidak apa-apa, ini boleh. Iya. Sebagaimana dari Aisyah dan Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasil ya, wa yasum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masuk waktu fajar waktu subuh beliau masih dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya kemudian beliau baru mandi dan berpuasa yang keenam al-wisal ila sahar menyambung puasa sampai waktu sahur jadi enggak berbuka sampai waktu sahur iya tapi ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuwasilu, janganlah kalian menyambung puasa. Fa ayyukum arada yuwasila falyuwasil hatta sahar. Akan tetapi jika ada di antara kalian yang mau menyambung puasa, ya puasa wisol, maka cukup sampai waktu sahur saja. Jangan dia sambung lagi sampai hari berikut Dua hari berturut-turut dua hari dua malam puasa enggak berbuka enggak sahur ini enggak boleh maksimal sampai sahur iya dan ini hanyalah dibolehkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kata para sahabat tapi tetapi engkau menyambung puasa ya Rasulullah maka Nabi Sallam bersabda lastu kahiyatikum saya tidak seperti kalian Ini abi imun mut'imun yut'imuni wasakin yaskin karena aku menginap di waktu malam ada yang memberi makan aku, ada yang memberi minum aku. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir. Dibolehkan bersiwak memakai wangi-wangian dan juga minyak, menggunakan minyak, minyak apa saja? Minyak rambut, minyak apa namanya? untuk tubuh, ya. Dan lain sebagainya. Dan juga bercelak menggunakan celak mata Kemudian juga boleh menggunakan obat tetes. Iya. Tetapi obat tetes pendapat yang kuat insyaallah taala obat tetes semuanya boleh kecuali tetes hidung. Kalau sampai masuk ya, tetes hidung masuk ke perut, maka puasanya batal. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, balik fil istinsyak ila antakuna sa'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air, yaitu ketika berwuduk, kecuali kamu sedang puasa. Maka ini menunjukkan siapa yang menggunakan obat tetes di hidung, maka batal puasanya. Tapi kalau tetes mata, tetes telinga, demikian pula huknah, suntikan, maka tidak batal puasa. Iya. Yeah dan ini pendapat yang kuat beliau mengatakan karena pada asalnya segala sesuatu adalah al-bara'atul asliyah yakni terlepas dari kewajiban iya terlepas dari kewajiban atau tidak dikenakan hukum tidak ditetapkan hukum kecuali ada dalil yang menjelaskannya maka semua ini tidak ada dalil yang menjelaskan itu membatalkan puasa Apakah bersiwak menggunakan minyak wangi, menggunakan celak, menggunakan minyak atau tetes mata, tetes hidung? Demikian pula suntikan, ini semuanya enggak ada dalil. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan semua itu membatalkan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiyah." Dan Rabbmu tidaklah lupa. Artinya, andaikan itu membatalkan puasa pasti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Karena Rob kita Allah tabaraka wa taala tidak lupa. Iya. Untuk menjelaskan segala sesuatunya yang kita butuhkan. Maka ketika tidak dijelaskan menunjukkan itu tidak batal puasa. Iya. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Sama saja apakah suntikan itu sekedar obat atau menguatkan tubuh juga tidak membatalkan puasa. Iya, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Walaupun sebagian ulama berfatwa itu batal puasa, namun pendapat yang benar dan ini dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak membatalkan puasa. Baik. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan masih ada kesempatan yang akan datang untuk menyelesaikan pembahasan puasa. Ya. Semoga ada manfaatnya wabillahi taufik. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kalau ada orang tua yang sakit di mana makannya sehari-hari senilai 100 ribu per hari Apakah fidyahnya bisa diberikan kepada lebih dari satu orang Misalnya untuk dua orang yang masing-masing orang dapat makanan senilai 50 ribu uh, Kalau sakit kemudian makan seperti ini Ini sebenarnya bukan sekedar makanan Tetapi obat ya Jadi Apa namanya Tidak dihargai dengan Nilai makanannya karena itu pada hakikatnya bukan lagi makanan Karena dia sakit kan Berarti ini obat Melainkan dihitung dari makanan yang biasa beliau makan Ketika sehat Ya ketika sehat Ya Misalkan biasa beli beras Seharga 20 ribu per kilogram Maka segitulah yang digunakan untuk uh, Apa namanya Fidyah digunakan untuk fidyah. ya. Tetapi hendaklah untuk satu hari puasa satu orang miskin. Jangan apa namanya? bagian satu hari kemudian kita bagi untuk dua orang. Iya. Jadi untuk 30 hari maksimal 30 orang, nggak boleh lebih. Kalau kurang enggak apa-apa, boleh. Misalkan 10 orang menerima bagian 30 orang tidak ada masalah. Tapi kalau lebih tidak boleh. Baik. Apakah videonya bisa diberikan kepada lebih dari satu orang Misalnya untuk dua orang yang masing-masing orang dapat makanan senilai 50 ribu Ya sudah kita jawab ya Apakah video boleh diberikan kepada orang yang sama untuk satu bulan Tidak masalah Tidak masalah Untuk satu orang sekalipun boleh Ya Diberikan 30 porsi ya. Tapi kalau 30 porsi kasih ke dia semua nggak mampu dihabiskan sehari ya. Dikasih per hari Atau 30 Apa namanya 30 dikali 1,5 kilogram Dikasih ke dia langsung sehari itu Tidak ada masalah Baik Doa apabila khatam Al-Quran apakah ada? Kalau ada doanya, doanya apa? Saya belum tahu doanya, Allah alam. Doa setelah iqamah dibacakan. Doa setelah iqamah, seperti disebutkan dalam fatwa lajnah daimah, itu sama dengan doa setelah adhan. Iya. Apakah setelah solat tarawih, malam harinya kita tetap melakukan solat tahajud? Boleh. Tanpa witir. Kalau sudah witir. Kalau sudah witir, maka boleh sholat tahajud lagi tanpa witir. Kalau belum witir, maka witir lagi. Maka harus witir. Iya, di, sangat ditekankan untuk witir. Kecuali kalau seseorang sholat bersama imam, bersama imam, hendaklah sholat sampai imam selesai. Jangan sampai kita tinggalkan imam belum selesai. Karena Nabi SAW bersabda, Innahu man imam Kutibalahu lahu lailatan siapa yang salat bersama imam innahu man qama mal imam hatta yansarif siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai kutibalahu lahu lailatin maka dituliskan baginya pahala salat semalam penuh jadi Masya Allah Ini pahalanya Kalau sholat bersama imam sampai selesai Artinya Kalau imam sholat 8 kita sholat 8 sampai dengan witir kalau imam sholat 20 kita sholat 20 sampai selesai imam juga witir jangan kita tinggalkan imam sebelum selesai baik kalau puasa sunnah apakah niatnya boleh digabung misal puasa Iyamul Bid dengan Senin Kamis kalau dua ini bo boleh digabung puasa Iyamul Bid dengan Senin Kamis insyaallah taala boleh digabung iya yeah. Ada sebagian puasa yang boleh digabung Ada yang tidak boleh digabung Kalau seperti ini Boleh digabung Misalkan ayamul bid Bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis Maka tidak apa-apa kita berniat dua puasa Tapi kalau kita niat kodok Sekaligus puasa ayamul bid Atau puasa sunnah lainnya Maka ini tidak boleh Harus kodok secara tersendiri Maaf Ustadz, apa hukum laki-laki mengajari wanita tajwid langsung berhadapan tanpa hijab. Ini tidak patut. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam fatwa Lajnah Daimah dan juga para fatwa para ulama besar di masa ini, harus ada hijab antara laki-laki dan wanita. Ya, ketika mengajarkan tajwid. ya, Harus ada hijab. Dan juga wanita ya dijelaskan juga para ulama wanita ketika membaca Al-Quran dia harus hati-hati kalau dia hadap dia membaca di hadapan laki-laki lain ya termasuk kepada guru tajwidnya kenapa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fala takhda'na bil qaul fayatma'a fi qalbihi marad janganlah kamu melembutkan suaramu membaguskan suaramu sehingga orang yang di hatinya ada penyakit menginginkan untuk berbuat perbuatan yang keji. Iya. Makanya sebagian ulama melarang secara mutlak. Seperti Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, beliau melarang secara mutlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taganni bil Quran. Ya. Membaguskan suara di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi nggak patut diperdengarkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Iya. Tapi kalau sekedar laki-laki itu mengajar dan ada hijab, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah, itu pun harus apa namanya? tentunya uh, menjaga diri dari berbagai macam fitnah. Iya. Antara laki-laki dan wanita. Kalau saat membayar fidyah, kita menitipkan uang kepada orang yang orang tersebut yang mengumpulkan dan memberikan kepada 30 orang miskin. Apakah diperbolehkan? Tidak ada masalah. Kalau orang itu amanah, bisa dipercaya, tidak ada masalah. Yang penting dia amanah. Iya. Keutamaan puasa sunnah, apakah ada yang sama dengan puasa Ramadan? Tentunya tidak sama. Sunnah, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa kalau Ramadan ditinggalkan dosa besar ya yang selamanya yang wajib tidak sama dengan sunnah selamanya yang wajib tidak sama dengan sunnah ya. dan kita sering membaca insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita jelaskan tentang puasa-puasa sunnah sering kita baca keutamaan puasa sunnah yang sangat besar maka tentunya bulan Ramadan lebih besar lagi untuk ibu usia 80 tahun tapi mau tetap berpuasa hukumnya bagaimana kalau mampu bahkan wajib kalau mampu jadi nggak ada pengaruh di umur bukan persoalan umurnya tapi persoalannya mampu atau tidak kalau mampu puasa bahkan wajib wajib orang tua yang masih mampu untuk berpuasa wajib berpuasa tapi kalau puasa dapat membahayakannya tidak boleh tidak boleh berpuasa membahaya kalau berpuasa itu dapat membahayakannya. Harus dengan fidyah saja. Iya. Bagaimana kalau udah nggak mampu puasa, nggak mampu juga bayar fidyah? Ya. Nggak mampu puasa, bayar fidyah juga nggak mampu. Maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Apakah boleh fidyah diberikan ke masjid agar pihak masjid yang menyalurkannya? Tidak masalah kalau mereka amanah. Kalau panitia atau pengurus masjid itu kita kenal orang amanah dan tahu kepada siapa harus diberikan, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Ya harus dipastikan yang diberikan adalah orang-orang miskin.